Mengenal Islam lebih dekat ya, mengenal Islam lebih dekat dan materi kita yang pertama adalah tauhid yakni maknanya dan macamnya kemudian yang kedua e, melanjutkan pembagian yang ketiga yaitu tauhidul asma'i was sifat kemudian qawaid al atau qawaid al-muhimmah fi asma'illahi wa sifati kaidah-kaidah penting di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah atau dalam tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT dan kita uh, ulas secara singkat supaya ingatan kita hadir kembali. Mulai materi yang pertama kita ulas yang dulu kita catatkan di papan tulis, kemudian kita ulas secara singkat sekarang. Tauhid artinya adalah mengisahkan. Kemudian menjadi mengisahkan artinya meyakini satu-satunya. Tauhidullah meyakini Allah satu-satunya lawannya adalah syirik. Tidak meyakini Allah satu-satunya tapi ada selain Allah. Nah, itu syirik. Kita lah meyakini Allah satu-satunya itu dalam hal apa? Meyakini Allah Esa itu dalam hal apa? Yang pertama dalam hal ketuhanan. Meyakini Allah itu satu-satunya Tuhan. Apabila ada orang yang berkeyakinan ada Tuhan selain Allah berarti dia menyekutukan Allah, dia bukan orang yang bertauhid. Tapi dia orang yang menyekutukan Allah SWT. Nah, ketuhanan itu apa? Ketuhanan itu adalah penciptaan, pengaturan, dan penguasaan. Penciptaan meyakini Allah satu-satunya yang menciptakan. Tidak ada yang bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada kecuali kecuali Allah. Fir'un tatkala bertanya kepada Musa karena Nabi Musa salatu wasalam tidak mau mengakui Fir'un sebagai Tuhan bahkan mendakwahkan kepada Fir'un agar Fir'un beriman kepada Tuhan. Ya. Fir'un berkata, "Qala famar rabbukuma ya Musa?" Fir'un berkata, "Siapa Tuhan kalian berdua, Nabi Musa dan Nabi Harun yang sedang menghadap ini? Siapa Tuhan kalian berdua wahai Musa?" Qala Nabi Musa menjawab, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Tuhan kita semua adalah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, yang menciptakan segala sesuatu itulah Tuhan. Banyak ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah pencipta. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Wahai manusia, beribadahlah pada Tuhan kalian. Siapa Tuhan kalian? Allahi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhan kalian adalah yang menciptakan kalian, yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Jadi Tuhan itu adalah pencipta. Dulu kita sampaikan kalau orang itu faham bahwa Tuhan itu adalah pencipta. Apabila ada sesuatu penciptanya bukan dia, berarti dia bukan bukan Tuhan. Kenapa? Karena karena Tuhan itu adalah pencipta. Apabila ada langit, ya jelas kita tahu ada langit. Apakah pencipta langit adalah bumi? Dia ya bukan, berarti bumi bukan Tuhan. Apakah pencipta langit itu ulama? Bukan, berarti ulama itu bukan Tuhan. Tuhan itu adalah pencipta. Apakah pencipta langit itu Yesus? Siapapun akan mengatakan tidak, meskipun orang Nasoro. Nah, berarti dia bukan Tuhan. Tuhan itu adalah pencipta. Bagaimana mereka meyakini sedangkan Yesus itu yang dilahirkan oleh Maryam. Gitu. Nah, jadi itu. Kalau ada sesuatu penciptanya bukan dia, Berarti dia bukan bukan Tuhan. Tuhan itu adalah pencipta segala sesuatu. Nah itu patokannya. Gitu. Dari sini kita dulu punya catatan banyak faedah. Ya, punya banyak faedah gitu. Sampai akhirnya itu bahwa berpemahaman semua agama benar adalah kafir. Kenapa? Karena berpemahaman semua agama benar itu berarti Tuhan api juga benar Tuhan matahari juga benar Padahal Tuhan itu adalah pencipta lah. Agama itu bertuhankan api Nah kalau orang itu Kalau orang Islam itu berpemahaman Tuhan api benar Maka dia kafir Nah, lah, agama itu Tuhannya api menyembah api kalau dikatakan agama itu benar, semua agama benar, maka dia kafir. Kenapa? Membenarkan Tuhan api. Kalau Tuhan dua benar, Tuhan tiga benar, orang itu kafir. Ya, kenapa? Karena satu-satunya Tuhan adalah Allah. Tadi itu Allah lah pencipta segala sesuatu, lalu eh pencipta segala sesuatu itu adalah Tuhan, lalu di ayat yang lain, pencipta segala sesuatu itu adalah Allah. Berarti Tuhan itu adalah Allah. Allahu khaliqu kulli syai. Allah lah pencipta segala sesuatu. Kalau yang jawabannya Nabi Musa tadi itu Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Sekarang Allah pencipta segala sesuatu. Sama gitu ya. Berarti Tuhan itu adalah Allah. Nah itu yang benar. Nah Tuhan adalah pencipta, Tuhan adalah pengatur, pengatur alam semesta. Di antara bentuk pengaturan adalah menghidupkan dan mematikan hewan yang ada di lautan, benih-benih yang kecil-kecil jumlahnya berapa, itu macamnya berapa. Manusia tidak tidak bisa sanggup mengetahui semua, hidup semuanya. Yang menghidupkan adalah Tuhan. Tuhan itu adalah yang mengatur di antara bentuk pengaturan adalah menghidupkan. Kalau bapak-bapak pernah melihat petani menaburkan benih begitu hujan, padi khususnya ya, begitu hujan, misalnya sore ini hujan, besok pagi itu tumbuh semua gabah atau benih itu jumlahnya berapa? Rerumputan yang tidak ditanam juga tumbuh. Nah, dan itu hidup. ya hidup. Kalau kering itu mati. Nah, yang menumbuhkan, yang menghidupkan itulah Tuhan. Yang mengatur itu adalah Tuhan. Tuhan adalah yang mengatur alam semesta dan segala yang ada dan di antara bentuk pengaturan adalah menghidupkan dan mematikan. Ibrahim alaihissalatu wassalam tatkala debat tentang Tuhan, jawabannya adalah yang menghidupkan dan yang mematikan karena pengaturan yang paling pokok itu adalah menghidupkan dan mematikan. Gitu. Dan nanti hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dan kematian. Nah, jadi akhirnya itu yang disebutkan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Alam taro ilallazi haja Ibrahim fi rabbihi an mulk Apa kamu tidak perhatian terhadap yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya tatkala ia jadi raja. Qala Ibrahim berkata oleh salatu wasalam Rabbi alladhi yuhyi wa yumi Tuhanku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan dengan bahasa yang lebih umum yang mengatur semua yang ada. Ya. Qala ana uhyi wa Raja itu mengatakan saya bisa menghidupkan dan mematikan. Ada faedah dia seolah-olah mengaku jadi Tuhan. Kola ya. Ibrahim alaihissalam tidak membantah. Kenapa? Karena dia jadi raja di dalam salah satu keterangan itu dia mengambil dua orang yang melakukan kejahatan layak untuk dihukum mati di dalam aturan kerajaannya. Nah, karena yang satu melakukan pelanggaran yang layak dihukum mati, dihukum mati itu dikatakan itu aku matikan. Yang satu lagi harusnya dia dihukum mati karena melanggar melakukan kesalahan seperti yang tadi. Nah, tapi raja punya kekuasaan kamu bebas. Harusnya mati tapi dibebaskan, dikatakan itu dihidupkan. Nah, jadi Dua-duanya harusnya mati, yang satu dimatikan, dihukum oleh raja, yang satu harusnya juga dihukum mati, nggak dihukum mati tapi dibebaskan. Nah, itu aku hidupkan. Tidak dibantah oleh Ibrahim oleh salatu wassalam karena apa? Karena ini adalah hujatun dakhidhah. Ini adalah alasan yang sangat rendah. Tapi nggak apa-apa dibiarkan. Gitu. Kemudian Ibrahim alaihissalam beralih yang tidak bisa dibantah fa ya'ti bisyamsi minal masyriq sesungguhnya Allah lah yang mendatangkan matahari dari timur nah jadi Tuhan yang mengatur alam semesta itu tidak hanya seperti yang kamu pikir sederhana kayak gitu yang mengatur jalannya matahari terbit dari timur ke barat dan kalau diteruskan yang berkaitan dengan ini yang mengeluarkan cahayanya yang mengatur cahayanya pagi bagaimana, siang bagaimana, sore bagaimana. Manfaatnya cahaya ini untuk lautan bagaimana, untuk daratan bagaimana, untuk pepohonan bagaimana. Gitu. Semua itu adalah diatur oleh Tuhan. Gitu. Tuhan itu adalah yang mengatur. Nah, kalau kamu mengaku jadi Tuhan, datangkan dari barat ke timur. Gitu. Fa inna Allah ya'ti bi syamsi minal masyriq sesungguhnya Allah Tuhan alam semesta yang mendatangkan matahari dari timur. Gitu. Fa'ti biha minal maghrib. Datangkan sekarang dari barat. Kalau kamu mengaku jadi Tuhan. Nah, di kafar maka terbungkam orang kafir itu maksudnya tidak bisa jawab. Nah, jadi sesungguhnya yang mengatur alam semesta itulah Tuhan. Dan makna Tuhan atau ketuhanan yang ketiga pembahasannya adalah yang menguasai alam semesta gitu. Yang menguasai alam semesta, yang memiliki alam semesta, semua yang ada ini. Itulah Tuhan. Lillahi mulku samawati wal ardh lillahi ma fi samawati wal ard dan seterusnya hanya milik Allah atau hanya untuk Allah. Semua apa yang ada di langit dan bumi atau kerajaan langit-langit dan bumi dan nanti setelah hancur ada kehidupan akhirat dimulai dari alam kubur hanya Allah yang menguasai alam akhirat maliki yaumiddin ya. Rob semesta alam itu adalah jadi Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Allah itu yang maha pengasih, maha penyayang. Gitu. Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam yang maha pengasih, maha penyayang. Dia itu yang menguasai di hari pembalasan di hari kiamat. Jadi Tuhan ya, dengan nama Allah Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam itu adalah yang maha pengasih, maha penyayang. Gitu. Dia itu adalah Tuhan semesta alam itu adalah yang menguasai di hari pembalasan. Nah, jadi itu. Nah, setelah itu eh, orang yang sudah betul-betul sempurna di dalam bab tauhid rububiyah, mengisahkan Allah dalam bab ketuhanan, belum dikatakan sebagai orang yang beriman kalau dia belum bertauhid di dalam peribadatan yaitu uluhiyah. Nah jadi mengisahkan Allah yang kedua adalah mengisahkan Allah dalam peribadatan. Dulu sudah kita catat dengan ringkasan yang cukup bagus sudah. Dan insya Allah datanya di panitia ada dan yang foto juga ada dulu ya. Jadi kalau ada yang tidak ikut tinggal tanya terus di SMS atau di apa gitu nanti lah jadi. Ya. Nah mengisahkan Allah di dalam peribadatan. Apa maksudnya? Segala aktivitas yang masuk dalam kategori ibadah, maka harus ditujukan hanya untuk Allah SWT. Baik aktivitas itu batin maupun lahir, lahir maupun batin. Nah, apabila itu masuk dalam kategori ibadah maka harus hanya untuk Allah. Apabila itu masuk dalam kategori ibadah ternyata ditujukan pada selain Allah, kepercayaannya kepada selain Allah, maka dia itu telah beribadah kepada Allah dan yang beribadah kepada Allah itu syirik. Ibadah kepada Allah itu syirik berarti dia musyrik, tidak bertauhid, tidak beriman, kafir. Nah, lalu contohnya misalnya doa. Doa itu adalah ibadah Siapapun orang yang ditanya tentang doa, apakah doa itu ibadah? Kalau dia ngerti pasti akan menjawab doa ya ibadah. Maksud doa itu gitu bukan ibadah, nggak akan bisa menjawab lain. Apakah doa itu ibadah atau doa itu kerjaan seperti dagang, seperti jahit, seperti gitu? Ya doa ya ibadah. Itu. Nah, Doa itu apa? Doa itu gitu yang kita contohkan apabila doa itu doa masalah, doa minta, maka menyeru atau memanggil untuk menyampaikan hajatnya dan berharap agar hajatnya terpenuhi. Itu doa ul masalah, doa yang isinya minta. Contoh, ya Allah, berilah kesembuhan. Berarti dia memanggil Allah menyampaikan hajatnya bahwa dia butuh kesembuhan dan dia berharap agar hajatnya dipenuhi. Apabila di dalam doanya dia mengucapkan ya Allah, ya Rasulullah. Apalagi menghadap kuburan terus ahli kuburnya juga dipanggil. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Romo Fulan. Ngapain? berharap supaya sembuh atau berharap supaya anaknya sembuh atau ibunya sembuh atau dagangannya supaya lancar, panennya supaya baik dan seterusnya. Intinya bahwa itu adalah doa. Nah, ya Allah, berharap kesembuhan kepada Allah, ibadah kepada Allah. Itu yang diperintah. Adapun ya Rasulullah yang dalam hal ini adalah doa berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Nah, ber, beribadah kepada selain Allah adalah syirik. Menyembelih, menyembelih itu ada dua pembagian di dalam ajaran Islam, penyembelian supaya halal dimakan itu juga diajarkan itu di dalam pemakanan supaya halal. Dan ada penyembelian yang berkaitan dengan kepercayaan. Penyembelian yang berkaitan dengan kepercayaan itu adalah ibadah. Ibadah. Nah, apabila kepercayaan ini tidak bersumber dari Allah, tidak diajarkan oleh Rasulnya, berarti tatkala dia melakukan itu kepada selain Allah, kepercayaannya kepada selain Allah. Nah, maka itu juga beribadah kepada selain Allah dan itu syirik. Menyembelih misalnya tanggal satu syuro, syuroan atau sedekahan bumi. Nah, kenapa? Oh, kalau tidak gini nanti turun balak. Nah, itu adalah termasuk kesyirikan dan itu masih banyak di tengah-tengah masyarakat muslim. Nah ini diantara ibadah yang kita jadikan sebagai contoh dulu. Nah intinya bahwa segala aktivitas ibadah harus hanya untuk Allah. Tauhid uluhiyah itu harus membersihkan segala bentuk peribadatan selain Allah. Itu harus dibersihkan karena semua itu batil, keyakinan itu harus ada dan menetapkan segala peribadatan harus hanya untuk Allah. Kemudian orang yang sudah bertauhid rububiyah dan bertauhid uluhiyah, mengisahkan Allah dalam bab ketuhanan dan mengisahkan Allah di dalam beribadatan supaya betul-betul tahu bedanya. Apa bedanya? Bedanya kalau mengesahkan Allah dalam bab ketuhanan itu berkeyakinan Allah lah satu-satunya yang berbuat. Allah lah satu-satunya yang berbuat. Berarti yang berbuat itu adalah Allah hamba hanya dituntut untuk meyakini oh yang seperti itu hanya Allah yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada yang menciptakan semua yang ada hanya Allah. Nah, Allah yang berbuat. Hanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Hanya Allah yang mengatur alam. Kalau ada orang yang berpemahaman selain Allah ikut nyatur maka dia menyekutukan Allah dalam bab ketuhanan. Nah, kalau tauhid ibadah menyesakan Allah dalam beribadatan, tauhid ibadah, tauhid uluhiyah, hamba yang berbuat. Perbuatan hamba yang masuk dalam kategori ibadah harus hanya ditujukan kepada Allah. Jadi kalau rububiyah Allah yang berbuat, manusia meyakini hanya Allah satu-satunya yang berbuat. Kalau tauhid uluhiyah, perbuatan hamba ini harus hanya untuk untuk Allah. Dan orang yang sudah benar tauhid rububiyah dan uluhiyahnya akan terjerumus kepada kesyirikan dari bab lain apabila dia menyekutukan Allah di dalam bab yang ketiga. Apa bab ketiga itu yaitu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sesungguhnya wajib mengesahkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyekutukan di dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Swt. Lah pemahamannya bagaimana tauhidul asma'i was sifat? Nah, pemahamannya adalah yang pertama tentang pemahaman tauhidul asma'i was sifat wajib menetapkan atau meyakini menetapkan atau meyakini seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Nah, dengan empat kaidah atau dengan empat ketetapan gitu tanpa menyamakan dengan nama dan sifatnya makhluk tanpa mempersoalkan hakikatnya yang ketiga tanpa menyelewengkan maknanya dan yang keempat tidak menolak atau tidak menghilangkan satupun dari nama dan sifat Allah SWT tersebut. Nah, jadi empat hal. Wajib mengimani atau meyakini atau menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah yang sahih. Berarti semua nama Allah, semua sifat Allah yang ada dalam Quran dan sunnah yang sahih wajib ditetapkan. ya saya beriman dengan nama ini, ini adalah nama Allah. Ar-Rahman adalah nama Allah, Ar-Rahim adalah nama Allah, As-Sami adalah nama Allah, Al-Basir adalah nama Allah dan dulu sudah kita fahami bagaimana untuk mengetahui nama Allah di dalam Al-Qur'an. Sudah kita fahami ya. Nah, untuk e, semua nama Allah wajib ditetapkan, semua sifat Allah wajib ditetapkan tanpa menyamakan dengan nama dan sifatnya makhluk. Gitu. Misal, misal di antara nama Allah adalah Rahim. Rohim. Gitu. Dan ternyata misal ada orang yang beri, diberi nama Rohim. Lah, lah namanya lah sama dengan nama Allah, sama hanya di Tapi Rohim Allah tidak sama dengan Rohimnya makhluk. Nah, jadi seperti itu. Nah, uh, tidak menyamakan dan tidak mempersoalkan hakikatnya. Bagaimana kasih sayang Allah. Nah, misalnya seperti itu, tidak boleh dipersoalkan hakikatnya. Kita hanya wajib beriman dan nanti di bab setelah itu semakin rinci gitu dan sudah kita masuki separuh gitu. Dan tidak boleh mempersoalkan hakikatnya. Bagaimana kasih sayang Allah itu, bagaimana pendengaran Allah itu, bagaimana dan seterusnya tidak boleh. Gitu. Kenapa? Yang pertama tidak akan sampai, yang kedua, menanyakan masalah ini hukumnya adalah bid'ah di dalam masalah tauhid, dalam masalah tidak gitu. Nah, karena itu tersesat. Tidak akan sampai dan bahkan menanyakan untuk supaya tahu itu sudah tersesat. Kenapa? Karena tidak akan bisa diketahui di dunia ini. Nah, menghayal, merenung gitu konsentrasi merenung supaya atau semedi supaya tahu sifat Allah SWT nah itu tersesat itu adalah takif gitu. hukumnya sama dengan mempersoalkan hakikat dari itu dan apabila menghasilkan sesuatu maksudnya menghasilkan sesuatu bagaimana renungannya atau semedinya atau khusyuknya dengan bahasa mereka khusyuk terus akhirnya gitu sampai pada tingkatan ia bisa mengetahui atau melihat Allah. Ya. Nah, lalu digambarkan sesuatu seperti oh sangat dahsyat gitu. Seperti angin tapi indah. Terus pokoknya tidak bisa digambarkan. Kalau sudah terhayal sesuatu sungguh Allah eh, Allah tidak seperti itu dan dia sudah menyekutukan Allah dengan selainnya dan sesungguhnya yang terhayal itu adalah syaitan. Nah, jadi itu. Jadi Allah tidak seperti itu. Kenapa Allah berfirman laisa kami telihi syai. Allah tidak seperti sesuatu pun. Nah, jadi apapun sesuatu yang terhayal buat eh, padamu terhayal dalam pikiranmu, sesungguhnya Allah tidak seperti itu. Allah tidak seperti apapun, tidak seperti sesuatu pun. Nah, dan orang yang sudah meyakini atau sudah menghayalkan seperti itu, dia sungguh telah menyekutukan Allah, telah musyrik dia menyekutukan Allah dengan seperti itu. Dan sesungguhnya yang dilihat itu adalah setan. Itu adalah setan yang membentuk hayalannya menjadi seperti itu. Nah ini karena itu tidak boleh mempersoalkan setan dan tidak boleh menyelewengkan maknanya. Yang ketiga, tidak boleh menyelewengkan maknanya. Bagaimana? Apabila artinya itu besar, ya besar. Wahwal kabirul muta'al. Dan Allah itu besar tinggi. Tidak boleh diselewengkan maknanya. Nah, maha besar, maha tinggi. Nah, maha itu untuk menunjukkan paling tidak ada yang lebih daripada itu. Maka itu maknanya. Itu maknanya. Gitu. Nah, seandainya nggak pakai dikasih maha, tidak apa-apa, yang penting pemahamannya nggak salah. Allah itu besar, Allah itu tinggi, dan tidak ada yang melebihinya dan tidak ada yang menyamainya. Pemahamannya begitu tidak apa-apa. Nah itu dengan bahasa Indonesia diungkapkan maha besar atau maha tinggi tadi itu. Nah jadi tidak boleh diselewengkan maknanya. Dan yang keempat tadi tidak boleh ditolak sedikit pun atau dihilangkan sedikit pun. Semua wajib diimani. Lalu pembahasan berikutnya adalah kaidah-kaidah tentang ini murojaah nggak apa-apa supaya supaya ingat. Kenapa? Karena bab seperti ini itu bab yang sangat penting dan banyak yang tidak ingat. Saya ketemu dengan salah satu syekh yang dia itu anaknya juga anaknya syekh, gitu ya. Syekh anaknya syekh. Lalu ketika ngomong-ngomong itu saya heran. Jadi ada mahasiswa yang sudah mau jadi ustaz, sudah mau lulus. Lalu saya tanya masalah tauhid kayak begini itu nggak tahu, belum belajar, pernah. Subhanallah. ada minal asya'illadzi la tunsa. Ini adalah termasuk sesuatu yang tidak boleh dilupakan. Lah sudah mau jadi ustaz kok bisa nggak tahu itu bagaimana? Nah, jadi terheran gitu. Nah, karena itu maka kita ulang supaya semuanya dalam hal ini betul-betul paham, tidak tidak, kalau bisa dihafal dan tidak lupa. Ya. Dihafal dan tidak, jangan sampai lupa. Gitu. Berikutnya adalah koida di dalam tauhidul asma'i wa sifat. koida koida di dalam tauhidul asma'i wa sifat yang pertama adalah semua ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Allah yang berkaitan dengan ayat yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah wajib difahami wajib diartikan dan difahami sesuai dengan zohirnya sesuai dengan zohirnya dengan bahasa Arab ya. maksudnya sesuai dengan zohirnya bagaimana misal gitu Bismillahirrahmanirrahim artinya apa dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang Wajib diartikan seperti itu kalau memang artinya seperti itu. Nah, nanti sampai pada ayat waya beko wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dan kekallah wajah Robmu yang maha tinggi lagi maha mulia. Nah, wajib diartikan seperti itu. Nanti lo berarti Allah itu punya sifat kasih dan sayang. Lula iya, Allah sendiri yang berfirman begitu. Enggak, Allah gitulah sama dengan manusia. Lalu ditakwil. Nah itu namanya tidak menetapkan sesuai dengan zahirnya. Wa yabqa rabbika dan kekalah wajah Tuhanmu. Loh, kekalah wajah Tuhanmu. Berarti Allah itu punya wajah. Loh iya Allah sendiri yang berfirman. Loh lah sama dengan makhluk. Enggak boleh kalau menyamakan Allah dengan makhluk lalu ditakwil. Akhirnya ditakwil. Mentakwil berarti tidak menetapkan sesuai dengan zahirnya. Nah, karena itu maka semua ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah wajib diartikan, difahami sesuai dengan artinya dari bahasa Arab itu seperti apa. Kenapa? Karena Allah berbicara dengan bahasa Arab, Rasulullah Orang Arab faham Dibacakan oleh Rasulullah kepada para sahabat Para sahabat faham gitu. Maka wajib difahami seperti itu Wajib difahami seperti itu Dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui Maha mengetahui tentang apa yang Allah ucapkan Seandainya Allah berfirman dengan bahasa yang tidak dipahami lalu tidak dijelaskan oleh Allah atau oleh utusannya berarti apa artinya Allah menurunkan ayat tidak punya makna nah itu yang pertama yang kedua apabila apabila ditakwil apakah Allah menyebutkan takwil kayak gitu tidak berarti yang mentakwil itu berbicara tentang Allah tanpa dasar. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu dan itu diharamkan dan ayatnya insya Allah sudah kita baca. Innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sungguh Allah mengharamkan Nah, Allah mengharamkan lalu beberapa hal disebutkan tiga disebutkan terus yang keempat mengharamkan apa yang keempat mengharamkan berbicara tentang Allah tanpa tanpa ilmu tanpa ilmu tanpa dalil ya. nah ilmu akal akal tidak bisa mengetahui Allah nah jadi itu jadi mentakwil adalah berbicara tentang Allah tanpa tanpa ilmu yang ketiga kalau dia mentakwil gitu. Mentakwil. Gitu. Berarti berpemahaman bahwa ayat Allah ini tidak tidak bisa dipaham kalau nggak ditakwil. Nah, terus Rasulullah tidak mentakwil apa Rasulullah tidak paham? Para sahabat tidak mentakwil apa para sahabat tidak paham? Baru sampai menunggu mereka datang terus mereka yang memberikan pemahaman kepada umat begitu. Nah, karena itu maka kaidah yang pertama harus menetapkan semua ayat-ayat dan hadis Rasulullah yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan makna zohir daripada ayat atau hadis itu. Yang kedua, kaidah yang kedua tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai sampai selesai ini dulu pertemuan kita kurang yang ketiga dan yang keempat. Kaidah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang pertama, semua nama-nama Allah itu adalah husna. Husna itu adalah puncak kebaikan. Ya. Apa perlu kita catatkan lagi? Mudah-mudahan bisa lebih cepat dan selesai. Gak ada yang terang pennya. Butuh tinta kalau ini. Sambil menunggu. Nah. Ini juga mau habis ini. Loh. Habis ya. Nah. kaidah yang kedua adalah kaidah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah husna, adalah maha baik atau puncak kebaikan. Apa makna nama dalam puncak kebaikan? Maknanya adalah nama ini mengandung sifat yang sempurna tidak ada kekurangan sedikit pun dari segala segi. Ini masih murojaah yang lalu, yang terakhir ini. Gitu. Jadi itu. Jadi semua nama-nama Allah adalah husna. Husna adalah maha baik atau puncak kebaikan. Apa maknanya? Maknanya, maknanya husna ini atau puncak kebaikan itu adalah setiap nama mengandung sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun dari segala sisi atau dari segala segi. Nah ini makna daripada husna juntu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi. Allah tidak ada yang berhak disembah selain dia, dia itu Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu adalah nama Allah, Al-Qayyum adalah nama Allah. Ya. Dia itu adalah Al-Hayyu. Dia itu Muhammad, berarti namanya Muhammad. Dia itu Zaid. Huwa Zaidun Dia itu Zaid, berarti namanya adalah Zaid. Huwal Hayyu. Dia itu Al-Hayyu. Berarti namanya adalah Al-Hayyu. Allah, dia itu Al-Hayyu. Allah namanya adalah al hayyu nah al hayyu itu apa al hayyu artinya adalah hidup nah al hayyu ini nama Allah setiap nama Allah menunjukkan sifat nah al hayyu ini nama Allah artinya apa hidup berarti menunjukkan sifat Allah itu hidup lah hidup Allah sempurna dari segala segi tidak ada kekurangan sedikit pun dari segala segi. Apa maksudnya? Hidup itu adalah sifat, sifat sifat hidup Allah itu sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun dalam segala segi. Bagaimana contohnya supaya lebih paham? Karena orang itu kadang belum paham kalau nggak dikasih contoh. Nah, kita ambil contoh. Kalau yang hidup itu ternyata bisa mati, berarti hidupnya tidak nah, sempurna Lebih sempurna yang eh, Hidupnya Selama-lamanya Dibandingkan dengan Yang hidup tapi bisa Mati Hidup itu sifat sempurna Nanti ada bukti yang nyata semakin kita mendalam semakin tahu bahwa hidup itu sifat sifat sempurna. Nah, manusia hidup Allah hidup tapi manusia itu bisa mati, Allah tidak bisa mati. Nah, sekarang mati kecil yaitu tidur. Tidur disebut dengan mati kecil atau saudaranya mati. Apabila yang hidup itu juga eh, diselahi dengan tidur, hidupnya setiap hari 24 jam Tidurnya berapa? Tidurnya 8 jam Berarti Karena tidur itu juga mati Berarti di dalam 24 jam Dia hanya hidup 16 jam Loh kan gitu ya Berarti yang hidup pakai tidur Itu hidupnya tidak sempurna Makna hidupnya kurang Dia masih hidup, masih pak Tapi untuk tidur aja 8 jam Nah gampangnya gitu Berarti hidupnya nggak sempurna masih hidup Pak, tapi tidur rois. Oh, hidupnya hanya tidur aja. Apalagi <laughs> kayak gitu. Nah, jadi itu. Nah, apabila yang hidup itu enggak tidur tapi ngantuk, maka hidupnya enggak sempurna. Hidupnya enggak sempurna. Dan Allah dalam hal ini tidak mati, tidak tidur dan tidak ngantuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu walanaum. Allah. Tidak ada yang berhak disembah selainnya. Allah itu maha hidup, gitu. maha mengurusi makhluknya, tidak ngantuk dan tidak tidur. Yang hidup mati bisa mati maksudnya berarti hidupnya nggak sempurna. Yang hidup pakai tidur nggak sempurna, yang pakai ngantuk nggak sempurna. Contoh eh, makna lagi makna hidup gitu. apabila ada hajat tidak bisa ia penuhi, tidak bisa terpenuhi hajatnya, maka makna hidupnya kurang. Makna hidupnya kurang. Itu sakit pak. Lah kepingin sembuh apa ndak? Ya kepingin, tapi sudah lama nggak sembuh sembuh. Berarti makna hidupnya kurang. Kenapa? Dari sisi hajat ada hajat yang tidak terpenuhi. Gitu. Kebutuhan itu adalah untuk menyempurnakan kebutuhan itu untuk menyempurnakan kalau kebutuhannya terpenuhi semua sempurna gitu semua kebutuhan ya, terpenuhi maka itu sempurna contoh lagi kalau ada orang yang miskin terus kasihan sudah tua nggak punya siapa-siapa makan aja kesulitan ya nah setelah itu gitu dulu mungkin dekat setelah itu dia pergi pindah tempat jauh Nah begitu ketemu sama orang yang di daerah semula Tanya Bapak yang dulu masih hidup lah Eh masih ada lah Masih pak masih hidup Tapi kasihan Loh kenapa kok kasihan Wah tambah tua Tambah itu Terus hanya sekedar makan aja nggak bisa Sakit juga nggak ada siapa-siapa nggak punya siapa-siapa Nah itu menunjukkan makna hidupnya kurang. Tambah kurang, tambah kurang. Semakin banyak hajat yang tidak bisa ia penuhi, semakin rendah makna hidupnya. Apabila seluruh hajatnya tidak bisa dipenuhi, tidak ada sedikit pun hajatnya yang bisa dipenuhi. Nah, nggak ada yang bisa dipenuhi sedikit pun, maka dalam sisi ini tidak disifati dengan hidup. Karena itu Allah mensifati ahli neraka itu tidak hidup. La yamutu fiha wala yahya. Mereka di neraka tidak mati karena bisa merasakan adab. Lah tidak mati kan berarti hidup, tidak hidup. La yamutu fiha wala yahya, tidak mati dan tidak hidup. Tidak mati karena bisa merasakan adab. Tidak hidup. Kenapa? Tidak ada sisi baiknya sedikit pun. Apa hidup itu sendiri bukan sifat baik. Hidupnya di neraka itu azab. Nafasnya di neraka itu adalah azab. Itu. Makan. Loh, makanlah nikmat. Makan di neraka itu azab. Bagaimana makan di neraka itu azab? lapar menjerit minta makan didatangkan kayu berduri ketika dimakan semakin menambah azabnya dan tujuan makan tadi apa? Menghilangkan lapar tidak bisa menghilangkan laparnya. Jadi makan di neraka itu bukan memenuhi hajat dia tapi justru menambah menambah azab. Enggak ada sedikit pun yang dipenuhi hajatnya karena itu tidak disifati dengan hidup. Nah, ini E, intinya apabila ada sesuatu yang mengurangi makna hidupnya, juntu. Kalau dia itu hidup tapi matanya sakit kemudian akhirnya buta. Sakit tadi itu mengurangi makna hidup, buta mengurangi makna makna hidup. Nah, berarti yang hidup itu apabila hidupnya sempurna sempurna dari segala segi. Allah SWT maha hidup sempurna hidupnya tidak ada kekurangan sedikit pun dari segala segi. Nah itu eh, yang pertama kembali bahwa kaidah asma wa sifat yang pertama semua nama Allah adalah husna. Yang kedua nama Allah itu tidak diketahui jumlahnya dengan bilangan tertentu. Nama Allah tidak diketahui jumlahnya dengan bilangan tertentu. Maksudnya apa? Berapa jumlah nama Allah? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Lah bagaimana dengan hadis Lillahi tis'an wa tis'in asman man ahsaha dakhala jannah. Allah memiliki 99 nama yang menghafal, faham dan mengamalkannya maka dia dijanjikan surga. Itu bukan jumlah seluruh nama Allah, tapi menunjukkan 99 apabila dihafal, dipahami dan diamalkan maka hamba itu dijanjikan masuk masuk surga. Nah, dalil yang e, adapun makna ini, makna ini itu seperti ungkapan saya punya uang satu juta yang saya siapkan untuk sodaku. Saya punya uang satu juta untuk sodaku. Nah kan itu ya. Lah yang bukan untuk sodako Ada apa enggak? Nah kan kan gitu ya Hadis tadi itu maknanya seperti itu Tidak membatasi satu juta yang dimiliki Tapi mensifati satu juta ini untuk sodako Allah memiliki 99 nama lalu dikasih sifat 99 ini yang apabila dihafal, difahami dan diamalkan maka dijanjikan surga. Adapun eh, jumlah nama Allah ada dalil. Itu. Rasulullah SAW bersabda, itu. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw istaqarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak Ya Allah, aku mohon kepadamu bertawassul dengan semua nama-namamu. Nama yang engkau turunkan di dalam kitabmu. Nama yang engkau ajarkan kepada hambamu. Dan juga bertawassul dengan nama-nama yang engkau simpan di dalam ilmu haidmu. Tidak diturunkan di dalam kitabnya, tidak diajarkan kepada makhluknya. Tapi hanya disimpan oleh Allah di dalam ilmu haidnya yang disimpan oleh Allah di dalam ilmu gaibnya tidak ada yang tahu tidak ada yang tahu dan apabila tidak ada yang tahu kecuali Allah maka tidak bisa ditetapkan jumlahnya segini satu yang kedua ulama ahlu sunnah mengetahui ada nama 99 yang mereka tetapkan atau yang mereka ambil dari Quran dan Sunnah dan itu yang dipilih dan ulama yang lain memilih yang lain ternyata ada yang berbeda yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud berbeda dengan yang disebutkan oleh Imam Nasai, oleh Imam Tirmizi paling tidak ada satu yang beda kalau dipertemukan sudah sudah 100 kalau 99 ini juga 99 tapi yang satu ini tidak sama dengan yang di situ yang satu ini nggak sama dengan yang di situ. Lah kalau gitu yang 98 sama, ini ada satu lagi, ini ada satu lagi. Kalau digabung 98 sama, ini beda, ini juga beda. Ini belum masuk, ini belum masuk. Jadinya sudah 100. Yang Abu Dawud memilih yang ini, yang Imam Nasai memilih nama yang ini. Nah dan Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin menunjukkan nama 99 ada lagi yang beda yang tidak di situ dari situ. Nah, berarti 100 lebih. Kembali, yang 99 katakanlah yang 99 itu diketahui hanya misalnya hanya 99 lah yang di ilmu ya lah masih ada berarti jumlahnya tidak hanya 99 nah supaya tidak salah paham bahwa nama Allah itu 99 kenapa karena ada yang salah dalam pemahaman dulu juga sudah kita sebutkan singkat. Kemudian kaidah yang ketiga. Ya. Nama Allah itu hanya bisa ditetapkan dengan adanya dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh jadi hak. Nah, itu. Tidak boleh dengan Ya. Karena itu kalau tidak ada dalilnya dalam Quran, tidak ada dalilnya dalam Sunnah, maka tidak bisa diterima. Kenapa? Karena Allah itu hoib. Nah, memberi nama yang tidak Allah tetapkan itu berbicara tentang Allah tanpa ilmu tadi itu. Nah, saya pernah mendengar khotib mengatakan gitu. Ya. Sesungguhnya insinyur alam semesta ini telah merencanakan Nah itu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Gitu. Nah jadi itu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Mengatakan Allah itu adalah insinyur dan mengatakan itu merencanakan sorry, nah, sesungguhnya Allah SWT maha tinggi dari apa yang anda ketahui, yang anda yang yang ada atau sifat Allah yang sesungguhnya itu tidak seperti apa yang Anda tahu tanpa adanya dalil. Adapun yang kita tahu berdasarkan dengan dalil kita hanya ngikut, ngikut yang Allah tunjukkan. Mengikuti yang Allah tunjukkan, mengikuti yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, semua nama Allah atau setiap nama dari nama Allah menunjukkan zat Allah. tidak? Gitu. Menunjukkan sifat tertentu. Dan apabila dari kata yang butuh objek pasti menunjukkan pengaruh pada objeknya dan objeknya adalah makhluk. Kembali, Kaidah yang terakhir yang keempat, setiap nama dari nama-nama Allah itu menunjukkan zat Allah. Apa maksudnya? Ar-Rahman adalah Tuhan semesta alam. Ar-Rahim adalah Tuhan semesta alam. Al-Ghafur adalah Allah Tuhan semesta alam. Al-Quddus adalah Allah Tuhan semesta alam. Semua menunjukkan zat yang sama. Zatnya satu, namanya banyak. Nah, semua nama Allah menunjukkan zat Allah. Yang kedua, dan menunjukkan sifat yang terkandung di dalam makna nama itu. Nah, menunjukkan sifat tertentu itu masing setiap nama dari nama Allah itu menunjukkan zat Allah dan menunjukkan sifat tertentu yang terkandung dalam nama itu. Contoh, Ar-Rahman itu menunjukkan sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah Allah dan Ar-Rahman menunjukkan sifat rahmah, sifat kasih sayang. Al-Ghafur adalah nama Allah menunjukkan zat Allah dan Al-Ghafur menunjukkan bahwa Allah itu punya sifat pengampun. Gitu. Al-Qudus adalah nama Allah menunjukkan zat Allah dan menunjukkan sifat Allah yaitu Maha Suci. Nah, dari sini dari sini maka sifat Allah yang ditunjukkan oleh namanya saja sudah sejumlah sejumlah nama. Iya. Sifat Allah yang ditunjukkan oleh nama Allah saja sudah sejumlah nama Allah. Kenapa? Karena setiap nama menunjukkan sifat. Nah, lo gini itu penting untuk diajar dan ini itu akidah. Lo ya ada golongan yang tersesat yang dulu sudah kita pahami nanti akan kita sebutkan e, secara singkat lagi. Ada golongan yang berpemahaman bahwa sifat Allah itu hanya 20 sifat wajib bagi Allah ada 20 dan ada yang tidak mengimani sifat Allah dan ada yang tidak mengimani nama-nama Allah. Nah itu. Lah, nama Allah itu itu e, semuanya menunjukkan sifat. Dan apabila nama ini dari kata yang butuh objek, pasti akan menunjukkan pengaruh pada objeknya. Contoh, Al-Ghafur. Nama Allah. Artinya apa? Maha pengampun. Nah, apa pengaruhnya? Allah akan mengampuni hambanya apabila hamba itu berhak untuk diampuni. Ar-Razzaq itu adalah Allah zatnya ya Allah SWT alam. Artinya menunjukkan sifatnya yaitu maha memberi rizki. Karena memberi rizki itu kata yang butuh objek pasti akan menunjukkan pengaruh pada hambanya apa sesungguhnya nikmat hamba itu adalah rizki dari dari Allah. Nah dan apabila kata itu tidak butuh objek maka hanya menunjukkan zat Allah dan menunjukkan sifat Contohnya yaitu misalnya Al-Kabir. Wa huwal kabirul muta'al dan Allah itu maha besar. Nah, nah besar kabir adalah nama Allah menunjukkan sifat Allah besar, eh, maha besar. Nah, sudah seperti itu. Apa ada objeknya? Ya enggak, ya Allah itu besar, gampangnya begitu. Itu nama Allah Al-Kabir dan menunjukkan sifat bahwa Allah itu maha maha besar. Karena kata besar itu tidak butuh objek. Gitu. Tapi kalau memberi rizki itu memberi rezeki kepada yang diberi, berarti ada objeknya. Gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah kaidah di dalam masalah sifat. Pennya sudah ya. Eh, ya betul ya. Jadi yang pertama, yang kedua nama, kemudian sifat. Kaidah tentang sifat-sifat Allah. Yang pertama, semua sifat Allah adalah ulia. Ulia artinya maha tinggi. Apa maksudnya sifat Allah maha tinggi? Maha tinggi artinya tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Ini sifat bukan bukan misalnya eh, ini di bawah, ini di atas. Yang di atas lebih tinggi daripada yang di bawah. Itu tinggi tempat itu adalah pembahasan tentang zat. Tapi kalau tinggi sifat nanti akan kita jelaskan. Semua sifat Allah adalah ulia ulta ulia artinya maha tinggi. Maha tinggi artinya apa? Tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. Tidak ada yang lebih tinggi daripada itu dan tidak ada kekurangan sedikit pun dari segala segi. Karena kalau ada kekurangannya berarti tidak paling tinggi, ada yang lebih tinggi lagi yaitu yang sempurna. Nah, jadi Paling tinggi tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu dan tidak ada kekurangannya sedikit pun. Ini yang dimaksud dengan ulia mirip dengan pembahasan husna. Nah, Contohnya seperti apa? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kasih sayang Allah itu paling tinggi, tidak ada kasih sayang yang lebih tinggi daripada itu dan kasih sayang Allah itu tidak ada kekurangannya sedikit pun. Nah, itu yang dimaksud dengan sifat al-ulya. Sifatullahi kulluha ulia, sifat Allah semuanya itu adalah ulia. gitu. Apa? Yaitu tidak ada kekurangannya sedikit pun lanak sofihi biwajihin minal wujud tidak ada kekurangannya sedikit pun dari segala segi Nah itu tentang eh, yang pertama yang kedua Sifat Allah itu ada dua kelompok atau digolongkan menjadi dua kelompok. Gitu. sifat zatiyah dan yang kedua sifat fi'liyah fi'liya ini koma ya sifat Allah itu ada dua macam digolongkan menjadi dua macam yang pertama sifat zatiyah dan yang kedua sifat fi'liya apa makna sifat zatiyah yaitu dengan bahasa yang lebih mudah Allah itulah zimudzat yang selalu ada pada zat yang selalu ada pada zat itu disebut dengan sifat zatia. nah contoh Allah maha mendengar mendengar itu adalah sifat Allah mendengar itu adalah sifat Allah sifat ini masuk dalam sifat zatia. kenapa? karena tidak ada sesuatu pun yang luput dari pendengaran Allah kapanpun waktunya. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pendengaran Allah kapanpun waktunya. Berarti dari segi waktu, waktunya tidak ada yang e, e, luput sedikit pun dan dari segi yang dilihat bendanya apa tidak ada the, yang luput dari pendengaran. Penglihatan Allah juga seperti itu. Sami'un basir. Laisa kamitrihi syai'un wa sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun dan Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Nah, pendengaran Allah meliputi segala apapun suara yang rendah maupun yang tinggi, yang samar maupun yang keras di sini maupun di sana dulu maupun sekarang maupun yang akan datang. Nah, intinya bahwa selalu ada pada zatnya, tidak pernah luput. Manusia kalau tidur pendengarannya hilang. Manusia kalau mati pendengarannya tidak ada. Nah jadi itu dan manusia kalau mendengar di sini di sana nggak bisa dia dengar. Kalau ada 10 suara bareng. Nah, mungkin tidak bisa dengar suara semuanya, tapi Allah SWT gitu, maha mendengar, tidak ada sesuatu pun yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa sifat dzati adalah sifat yang selalu ada pada zat. Gampangnya contohnya seperti apa? Contoh yang gampang itu adalah hidup. Ya. Oh, ini hidup. Nah, berarti sifat itu pasti ada pada zatnya. Nah, kalau sifat hidup ini enggak ada di zatnya, jadinya mati. Nah, itu. Tapi tidak hanya yang seperti hidup mendengar itu juga sifat mendengar itu sifat zatia ya Allah, melihat itu sifat zatia ya Allah. Kenapa? Karena pendengaran dan penglihatan Allah itu tidak pernah luput dari eh, tidak pernah eh, lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua sifat fi'liyah Sifat fi'liyah itu apa? Siapa yang bisa jawab? Ya, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Jadi jangan keliru fi'liyah. Fi'il itu adalah perbuatan. Eh, ada pembagian kata dalam bahasa Arab isim fi'il huruf. Fi'il itu adalah kata kerja. Kerjakan perbuatan. Sifat fi'liyah adalah sifat perbuatan Allah Enggak, enggak begitu. Kenapa? Mendengar itu juga perbuatan, tapi itu sifat Zatia Melihat itu juga fiil, itu juga perbuatan, tapi itu sifat Zatia Lah apa sifat fiilia itu? Yaitu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki, maka Allah disifati dengan sifat seperti itu. Apabila tidak menghendaki, maka tidak disifati dengan sifat dengan seperti itu. Itu atau apabila Allah menghendaki Allah berbuat, apabila tidak menghendaki tidak berbuat. Mendengar dan melihat Allah tidak berkaitan dengan kehendak. Tapi itu sifat zatia. Itu sifat zatia, sifat yang selalu ada pada zatnya. Contohnya seperti apa? Marah. Marah gitu. ya. Nah, marah. Allah marah pada dia ketika dia kafir menentang Rasulnya memerangi agama Allah, Allah marah kepadanya dan setelah dia masuk Islam, setelah dia masuk Islam, Allah mencintainya. Allah nah berarti tidak selamanya ya. Sifat filia itu seperti itu. Kapan Allah menghendaki? Allah menghendaki marah kepadanya. Kapan? Tatkala dia durhaka kepada Allah dan Allah menghendaki mencintainya tatkala dia taat kepadanya. Nah, itu contoh sifat fi'liya. Nah, itu yang di dalam Al-Qur'an. Itu ada marah, senang juga ada di dalam Al-Qur'an. Gitu. Wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah senang pada orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, itu contoh sifat fi'liyah. Intinya bahwa sifat zatiyah selalu ada pada zat, sifat fi'liyah sifat yang berkaitan dengan kehendak apabila menghendaki Allah berbuat, apabila Allah tidak menghendaki maka tidak berbuat. Itu disebut dengan sifat fi'liyah. Kemudian yang ketiga, Sifat berarti ya itu ada dua yaitu sifat yang ditetapkan atau tubuh dia langsung aja yang ditetapkan Dan yang kedua yang di tiadakan sifat yang ditetapkan untuk Allah yang menetapkan siapa? Ya Allah sendiri. Rasulnya, iya. Tapi Rasulnya sendiri juga dari Allah SWT. Intinya bahwa sifat Allah SWT itu ada yang ditetapkan, sifat yang ditetapkan untuk Allah, dan ada sifat yang ditiadakan. Sifat yang ditetapkan, ya semua yang disebutkan itu sifat Allah itu adalah sifat subutia. Sifat yang ditetapkan, ada pun yang ditiadakan. Yang ditiadakan oleh Allah, misalnya, zolim. Zolim. Zolim itu adalah sifat Nah, dan sifat ini dinafikan dari Allah SWT. Allah itu bersih dari sifat zalim. Wala yadzlimu rabbuka ahada. Dan Tuhanmu tidak zalim sedikit pun. Inna Allah la yadzlimun nasa syai'a. Sungguh Allah itu tidak menzalimi manusia sedikit pun. Gitu. Nah, itu sifat yang ditiadakan. Allah tidak seperti makhluk laisa kami telihi syai'un tidak ada serupa dengan makhluk tidak ada serupanya dengan makhluk atau tidak ada sama persamaannya dengan makhluk nah jadi Allah subhanahu wa taala itu dinafikan dari itu nah dan walam yakul lahu ahad lam yalid walam yula tidak beranak dan tidak diperanakkan Nah, itu adalah sifat yang ditiadakan. Tetapi perlu diperhatikan, sifat yang ditiadakan untuk Allah memahaminya wajib meniadakan sekaligus meyakini lawannya secara sempurna. Sekaligus wajib meyakini lawannya secara sempurna. Apa maksudnya? Zalim Allah tidak zalim. Tidak cukup mensifati Allah tidak zalim. Kenapa? Karena meniadakan itu bukan terpuji. Tapi mengatakan kosong atau tidak ada apa-apa. Jadi menafikan sesuatu itu sama sekali tidak memuji tapi menunjukkan bahwa tidak ada apa-apa. Nah, dan semua sifat Allah itu terpuji. Semua sifat Allah itu sifat kamalin wa madhin. Semua sifat Allah itu sifat sempurna dan terpuji. Karena itu tatkala ada sifat zatiyah, eh, ada sifat eh, apa tadi? manfiyah yang ditiadakan, maka sesungguhnya hanya meniadakan itu itu tidak memuji. Oh, dia itu tidak bodoh. Dikatakan tidak bodoh itu itu belum terpuji, tapi dia tidak tercela gitu saja. Gitu. Nah, Baru dia itu terpuji apabila diyakini lawannya yaitu pandai. Nah, jadi itu. Nah, oh dia itu gitu. Intinya bahwa kalau hanya manfi hanya meniadakan itu belum menetapkan pujian. Supaya sifat yang ditiadakan untuk Allah ini menjadi terpuji, maka wajib meyakini lawannya lawan yang ditiadakan secara sembur sempurna. Apa lawannya zalim? Adil Allah itu tidak zalim, bahkan lawannya itulah sifat Allah yaitu Allah itu adil dan keadilan Allah itu sempurna. Nah, jadi itu. Nah, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Allah itu tidak punya anak, dan Allah itu tidak dilahirkan oleh siapapun. Lalu apa lawannya? Apa lawannya? Allah itu Esa dan dia itu tidak butuh apapun. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya anak itu adalah melengkapi. Melengkapi apa yang menjadi keinginannya. Nah, itu berarti dia butuh, butuh anak. Ya, butuh tanah. Nah. nah jadi seperti itu. Intinya bahwa pembahasan tentang sifat yang ditiadakan ya, tidak cukup hanya meyakini itu bukan sifat Allah, tapi Allah tidak seperti itu dan meyakini lawannya secara sempurna dan yang terakhir sifat Allah. Kaidah di dalam sifat-sifat Allah itu satu semua sifat Allah itu adalah hakiki. Semua sifat Allah itu adalah hakiki. Apa maksudnya? Maksudnya di dalam pembahasan itu bukan majas. Misalnya begini. Waya beko, wajuhu robbika. dan kekalah wajah Tuhanmu. Ayat yang lain, kullu syai'in halikun illa wajah. Semua akan hancur kecuali wajah Allah. Berarti Allah punya wajah secara hakiki sebenar-benarnya Maksudnya bukan wajah, apa? Maksudnya rahmat. Nah berarti kata wajah tadi itu tidak hakiki gitu. Tapi itu adalah kiasan. Nah itu namanya takwil. Semua sifat Allah itu adalah hakiki. Apa? Wajah, ya wajah. Allah sendiri yang menyatakan punya wajah. Nah dan itu empat di awal tidak sama dengan wajahnya makhluk. Tidak sama dengan wajahnya makhluk. Kalau nggak salah kita pernah mencontohkan manusia punya wajah. Ya, kan gitu ya. Fakzilu wujuhakum. Kalau kamu mau sholat, basuhlah wajahmu. Idza sholat ila sholati fakzilu wujuhakum dan seterusnya. Berarti manusia punya wajah. Dan apakah bumi punya wajah? Bumi punya wajah apa enggak? Punya wajah. Tayammamu biwajhil ardi. Bertayamumlah dengan wajah bumi. Apa wajah manusia sama dengan wajah bumi? Loh kan tidak sama. Dan bumi juga punya wajah. Gitu. Ya kalau sekedar sama, nah, meskipun e, babi lah juga punya wajah ya. Nah, apa wajah manusia sama dengan wajah babi? Nah, tapi kita contohkan lebih senang bumi. Kenapa? Karena ada kelanjutan penjelasan. Lah, penjelasannya bagaimana? Kalau ditanya wajah manusia itu apa? Jawabannya apa? permukaan manusia gitu. Enggak. Wajah manusia itu permukaan kepala manusia. Adapun permukaan badan tidak disebut wajah. Permukaan kaki tidak disebut wajah. Kan gitu ya? Nah, jadi wajah manusia itu permukaan kepala. Fagsilu wujuhakum dibasuh perutnya sama lututnya Loh, ini kan per, ini kan bagian muka. Enggak, wajah manusia itu permukaan kepala. Sekarang kalau wajhul ardi. Wajah bumi. Permukaan bumi. Permukaan semua bumi tak permukaan gunung. Permukaan bumi se. Kalau wajah manusia bukan permukaan semua manusia, tapi kalau wajah bumi permukaan semua bumi. Loh, beda. Ya, nah sekarang Allah punya wajah, wajah Allah tidak seperti wajah makhluk. Tidak seperti wajah manusia, tidak seperti wajah bumi, tidak seperti seperti siapapun dan apapun. Laisa kami telihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sama. Jadi hakiki dan ya tidak boleh yang kedua hakiki yang tidak boleh disamakan dengan makhluk. Tidak sama dengan makhluk. Dengan sifat makhluk gitu ya. Tidak sama dengan sifat makhluk. Nah. Dan yang ketiga tidak boleh dipersoalkan. Tidak boleh dipersoalkan. Tidak boleh dipersoalkan. <coughs> Wala yajuzu takifuhu dan tidak boleh dipersoalkan. Dipersoalkan itu diapakan? Menanyakan bagaimana supaya tahu supaya tahu sifat Allah itu, adalah mempersoalkan mempersoalkan sifat Allah. Sifat Allah tidak boleh. Sifat Allah itu hakiki. Sesungguhnya seperti yang disebutkan tidak sama dengan sifatnya makhluk dan tidak boleh ditanyakan loh sekarang kalau dikatakan Allah turun loh, bagaimana turunnya Allah. Tidak boleh menanyakan bagaimana turunnya Allah. Ya. Nah itu. Sesungguhnya Allah turun secara hakiki. Turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Dan tidak boleh dipersoalkan hakikatnya. Termasuk mempersoalkan hakikat itu adalah menghayalkan. Menghayalkan. Nah, jadi itu. Jadi termasuk takif adalah mempersoalkan, eh, mempersoalkan dan menghayal. Apabila orang itu menghayalkan supaya tahu. Nah, itu yukayifu sifatillah. Itu juga tersesat. Dan apabila menghasilkan sesuatu, sesungguhnya telah menyekutukan Allah dengan yang dihasilkan tersebut. Tidak sekedar tersesat, tapi sudah menyekutukan Allah, sudah betul-betul menyekutukan Allah dengan yang dihasilkan dari takif tersebut. Nah ini itu di dalam sifat Allah. Sifat Allah semuanya adalah ulia. Apa maksudnya ulia? Paling tinggi dan tidak ada kekurangannya sedikit pun dari segala segi. Yang kedua, sifat Allah itu dikelompokkan menjadi dua, zatia dan fi'liya. Sifat zatia, sifat yang selalu ada pada zat, Adapun sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan kehendak apabila Allah menghendaki, maka Allah berbuat, apabila tidak menghendaki malah tidak berbuat. Nah, contoh adalah turun. Itu dan untuk turun ini dulu pernah kita contohkan juga ya. Turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Apakah turunnya manusia sama dengan turunnya pesawat? juga tidak sama. Apakah yang jatuh dari atas turun itu sama dengan turunnya pesawat? Juga tidak sama. Sama-sama turun tapi turunnya beda. Turunnya benda yang jatuh yang layak baginya, turunnya pesawat yang layak bagi pesawat. Gitu ya. Turun Allah yang layak bagi Allah, tidak sama dengan turunnya makhluk. Dan ada lagi penjelasan itu Kalau turunnya benda dari bawah dari atas ke bawah meninggalkan tempat, ternyata tidak semua makhluk turun ke bawah meninggalkan tempat. Cahaya ini di lampu itu mengeluarkan cahaya turun sampai lantai dan tidak meninggalkan tempat. Ya. Nah, lah kamu menyamakan turunnya Allah seperti yang meninggalkan tempat atau seperti cahaya. Kalau kamu menyamakan dengan ini, kamu telah menyekutukan Allah. Kalau kamu menyamakan dengan lampu tadi itu, kamu menyamakan Allah dengan itu. Lah kalau gitu seperti apa? Tidak boleh dipersoalkan. Yang penting kita meyakini bahwa Allah turun. Itu. Lah sekarang ada lagi sekarang Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya fi thulutil lailil akhir. Allah SWT turun ke langit yang paling rendah setiap sepertiga malam terakhir. Ya besutu ya tahu membentangkan kedua tangannya. Itu. Ya besutu ya dai wa yakul. Membentangkan kedua tangannya dan berfirman. Siapa hambaku yang berdoa aku kabulkan, yang meminta aku beri, yang beristighfar aku ampuni. Allah turun ke langit yang paling rendah setiap sepertiga malam terakhir. Lah, ilmu manusia sepertiga malam di sini sekarang 20 menit, 25 menit lagi sepertiga malam itu di Jakarta. Ya. Satu jam lebih sepertiga malam itu nanti di India. Empat jam sepertiga malamnya baru di Saudi. Terus, lah kalau gitu sepertiga malam ini ada terus. Sepertiga malam itu ada terus ya. Tak berarti turun terus. Itu kamu menyamakan dengan makhluk. Kamu menyamakan dengan makhluk. Ya. Sesungguhnya Allah tidak seperti makhluk. Itu satu. Yang kedua, seperti malam itu seperti malamnya apa? Seperti malam itu kan bumi ya. Sepertiga malam itu kan ada di bumi. Lah Allah di bumi apa di atas langit? Lah kalau Allah itu di langit, sepertiga malamnya langit itu apa sama dengan sepertiga malamnya bumi? Jawabannya gimana? Nggak tahu gitu ya? Enggak, ini bukan bahas Allah, ini masalah langit dan bumi. Gitu matahari di sini itu pagi. Ya. Kalau matahari di sini itu pagi. Pagi itu kalau di bumi, kalau di langit, matahari di sini itu di langit pagi apa siang? Nah, jadi kan itu ya. Matahari itu kecil. Matahari itu kecil. Langit itu besar, lah Allah maha besar. Langit itu tujuh, di atas langit itu kursi. Besarnya kursi jauh lebih besar daripada tujuh langit digabung jadi satu. Di atas kursi itu air, di atas air itu arsh. Besarnya kursi dibandingkan dengan arsh. Kursi itu bagikan gelang, arsh itu bagikan padang pasir. Dan Allah maha besar. Allah maha besar. Katakanlah, arsh itu segini, Bumi itu satu titik, gitu ya. Katakan begini. Dan tidak hanya seperti ini. Kenapa? Karena yang lebih besar daripada tujuh langit itu digambarkan cuma gelang, terus arus itu padang pasir. Karena itu kalau cuma bandingannya cuma gini ya nggak layak. Tapi anggap saja arus itu segini. Terus bumi itu sebegini. Apa bisa? Apa bisa? yang sebesar ini turun di sebagian yang kecil ini. Ini arus ini bukan membahas masalah Allah. Seandainya, oh arus diturunkan ke bumi. Bagaimana? Ini arus, terus ini bumi. Arus diturunkan ke bumi. Bisa apa enggak? Ya enggak bisa. Nah, Allah maha besar di atas arus. Utusannya mengatakan turun ke langit yang paling rendah. Nah, didustakan, mendustakan hadis. Lah, bagaimana mengimani bahwa Allah turun ke langit yang paling rendah dan tidak ngerti kita selain makna itu. Ya, bahwa kita wajib mensifati bahwa Allah turun ke langit yang paling rendah di setiap seperti malam terakhir kita tidak boleh menolak kita tidak boleh menyamakan dengan sifatnya makhluk, tidak boleh mempersoalkan hakikatnya dan turun secara hakiki ya, itu menetapkan sifat Allah lalu apa yang diinginkan di dalam hadis itu siapa hambaku yang berdoa aku ampuni yang minta aku beri yang eh, minta ampun aku ampuni jangan berpikir tentang Allah tapi bangunlah di sepertiga malam, berdoalah, beristighfarlah dan mintalah kepada kepada Allah. Nah, jadi di situ dan jangan berpikir tentang tentang Allah. Tafakkaru fi khulkillah Berpikirlah tentang makhluk Allah dan kamu jangan berpikir tentang Allah. Kalau Allah menyebutkan punya sifat begitu, wajib kamu imani. Kalau kamu tidak beriman, sungguh kamu kafir. Nah, kenapa itu firman Allah kamu tolak? Itu hadis Rasulullah kamu tolak. Nah, jadi caranya adalah seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir dengan cepat, ya nah, koidah yang keempat. Tadi ini koidah satu, dua, tiga, tiga itu tadi sifat ya. Kemudian yang keempat, the koidah dalam menjawab men jawab gitu. ahli takwil menjawab ahli takwil menjawab ahli takwil ya satu harusnya ini ya satu dua tiga satunya kita pindah ke sini mereka menyelisihi ayat atau hadis menyelisihi teks ayat atau hadis. Kenapa? Ayatnya mengatakan sifat Allah seperti itu, hadis mengatakan sifat Allah seperti itu, misalnya marah gitu ya. Nah, Allah berfirman sendiri wa ghadiballahu alaihim. Allah marah kepada mereka atau senang. Wallahu yuhibbul muttaqin. Allah senang pada orang yang bertakwa. Kalau ditakwil mereka menyelisihi ayat atau hadis. Allah mengatakan Allah senang, Allah marah, tapi diartikan dengan arti yang lain atau ditakwil. Yang kedua, mereka menyelisihi ijma' salaf. Salaf itu sahabat tabiin tabiut tabiin. Mereka menyelisihi ijma. Menyelisihi ijma itu sudah pasti batil. Menyelisihi ijma itu sudah pasti batil. Gitu Nah, kenapa semua sepakat seperti itu? Gitu. Nah, kalau Anda tidak mau ikut, ya udah buat agama sendiri. Gampangnya gitu aja gitu. Dan yang ketiga, mereka tidak punya dalil. Ketika mereka melakukan takwil, misalnya, waya beko wajuhu robbika dan kekallah wajah Tuhanmu lalu ditakwil, maksudnya bukan wajah tapi eh, rahmat Tuhanmu. Mana dalil wajah diartikan rahmat? Tidak ada. Nah, semua takwil dijawab dengan satu tiga ini semua jawabannya cocok tiga ini cocok untuk menjawab semua bentuk takwil dan untuk takwil-takwil tertentu ada jawaban keempat, ada jawaban kelima, adapun satu dua tiga ini berlaku pada semuanya. Siapapun yang mentakwil nama-nama atau sifat-sifat Allah pasti tiga ini cocok mereka menyelisihi ayat atau hadis yang sedang mereka takwil. Allah mengatakan begini tapi dia mengatakan enggak terus diartikan dengan yang lain. Contohnya seperti marah tadi, so Allah kok marah, so Allah kok punya wajah, so Allah turun. Terus diartikan yang lain, nah berarti Allah mengatakan turun tapi dia mengatakan lain. Allah mengatakan marah, dia mengatakan lain. Allah mengatakan, dari itu, menyelisihi teks ayat atau hadis. Yang kedua, mereka menyelisih ijma salaf. Kenapa? Karena sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in semuanya menetapkan sifat Allah amir ruha bima ja'a amir ruha eh, kama ja'at bila kaif. Jalankan semua nama dan sifat Allah yang ada dalam ayat dan hadis itu seperti apa datangnya dan tanpa dipersoalkan hakikatnya. Allah mengatakan marah, ya udah, katakan bahwa Allah marah dan marahnya Allah itu tidak usah dipersoalkan hakikatnya. Amir ruha kemajaat bila kaif, jalankan semua ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan sifat dan nama Allah itu e, seperti datangnya dan tanpa dipersoalkan hakikatnya. Mereka menyelisihi jemaah salaf dan mereka di dalam mentakwil tidak punya tidak punya dalil. Nah, mungkin ini akhir dari pembahasan kita. Ini tadi kalau dibutuh nanti jadi tidak bisa ya. Jadi ini tadi itu berkaitan dengan yang ketiga yaitu sifat sifat Allah. kok kita tentang sifat-sifat Allah. Nah, ini titiknya di sini. Titiknya di sini. Nah, kemudian yang keempat, ini di sini. Kaidah tentang nama-nama dan sifat Allah yang keempat yaitu kaidah dalam menjawab ahli tak taktil ada satu dua tiga satu dua tiga itu pindah ke sini. Ini kalau dihapus ya nggak apa-apa ya. kaidah dalam menjawab ahli takwil mereka menyelisih ayat atau hadis mereka menyelisih isma salaf dan mereka tidak punya dalil mungkin sampai di situ dulu dan mohon maaf karena waktunya sudah mepet jadi tidak ada soal jawab padahal inginnya itu temanya tidak panjang-panjang terus soal jawab tapi sengaja tadi itu pakai mengulang dulu supaya ingat dari awal karena panitia juga akan mengadakan kegiatan seperti ini untuk berikutnya itu temanya lain. Nah, jadi supaya ini e, betul-betul mantap, meskipun tidak ada soal jawab, tidak apa-apa. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ya mungkin di bulan depan ketika pembahasannya lain, terus tanya masalah ini, insya Allah tidak apa-apa. Tidak. Kita akhiri dulu subhanakallahumma bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.